Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam dari isim-isim yang dibaca rofa adalah khobar ina dan saudara-saudaranya. Inna wa akhwatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khobari. Inna dan saudara-saudaranya masuk pada susunan mubtada dan khobar. Fatan sibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa tusamma khobaroha. Maka inna dan saudara-saudaranya ketika masuk pada susunan mubtada dan khobar akan berfungsi menasobkan mubtada yang disebut sebagai isimnya dan merofakkan khobar mubtada dan disebut khobarnya. Misal contohnya, Allahu Azizun. Allah Maha Perkasa. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Lafzul jalalah Allah sebagai mubtada, Azizun sebagai khobarnya. Ketika inna masuk pada susunan tersebut, maka menjadi inna innallaha azizun lafzul jalalah Allah yang tadinya marfu sebagai mubtada maka ketika inna masuk maka menjadi mansub yaitu sebagai isim inna. Tanda nasabnya adalah fathah. Adapun azizun adalah sebagai khobar inna. Demikian pula contoh berikutnya Umaru adilun. Umar orang yang adil. Ketika masuk inna padanya, maka menjadi inna Omaro adilun. Yang berikutnya contohnya adalah abuka tobibun. Bapakmu seorang dokter. Ketika inna masuk pada susunan tersebut, maka menjadi inna abaka tobibun. Abuka yang sebelumnya adalah marfo, sekarang menjadi mansub sebagai isim inna. Tanda nasabnya adalah alif. Karena termasuk asmaul khomsah. Asmaul khomsah nasabnya dengan alif. Tobibun sebagai khobar inna. Al-waladani rosibani. Dua anak laki-laki itu tidak berhasil atau gagal. Ketika inna masuk padanya, maka menjadi innal waladaini rosibani. Al waladaini mansub sebagai isim inna. Tanda nasabnya adalah ya karena isim musanna. Rosibani marfu' sebagai khobar inna. Al bintani nasyitotani. Ini susunan mubtada khobar. Ketika inna masuk padanya, maka menjadi innal bintaini totani. Al bintaini mansub sebagai isim inna. Tanda nasabnya adalah ya dikarenakan isim musanna. totani marfu sebagai khobar inna. Kemudian contoh yang terakhir, al mudarrisuna imuna susunan mubtada dan khobar. Ketika inna masuk pada susunan tersebut, maka menjadi innal mudarrisina soimuna. Al mudarrisina mansub sebagai isim inna. Tanda nasabnya adalah ya dikarenakan al mudarrisina adalah jamak mudzakkar salim. Soimuna marfu sebagai khobar inna. Kemudian saudara-saudara Ina diantaranya adalah Anna. Anna bermakna sesungguhnya. Contohnya, alim tu annal madrasata wasi'atun. Aku mengetahui sesungguhnya madrasah itu luas atau sekolahan itu luas. Kemudian yang kedua, ka'anna. Yang bermakna seolah-olah. Contohnya, ka'annal ilma nurun. Seolah-olah ilmu itu cahaya. Yang ketiga, lakinna. Yang bermakna tetapi. Contohnya, Alkitabu sagirun lakinnahu mufidun. Kitab itu kecil, akan tetapi berfaedah. Yang keempat, laita. Yang bermakna sekiranya atau seandainya. Ini ini adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya aku dahulu adalah debu. Kemudian yang kelima, la la'alla. Yaitu bermakna semoga. Ini harapan yang mungkin terjadi. Contohnya, la la'alla maridon naimun. Semoga orang yang sakit itu tidur. Ini adalah saudara-saudara inna. Yaitu diantaranya anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Kemudian yang berikutnya, isim inna terbagi menjadi dua yaitu zahir dan zomir. Zahir adalah kata benda yang nampak. Contohnya, innallaha ghafurun. Syahidnya adalah lafzul jalalah Allah mansub sebagai isim inna. Berupa isim zahir. Kemudian, zomir, yaitu kata ganti, contohnya, innahu sami'un alimun innahu sami'un alimun. Syahidnya adalah huruf ha yaitu dhamir hu. Sebagai isim inna berupa dhamir yaitu kata ganti. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.